Ramadan sudah semakin dekat. Tinggal dua bulan lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Rajab, Syakban, Ramadan. Dan insya Allah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al fahawi rahimahullah ta'ala Yang terakhir kita poin berapa? Poin berapa? 61 ya Kita masih pembahasan-pembahasan masalah iman Dan di poin-poin ini ada beberapa hal yang dikritisi oleh para ulama Dari kitab Akidah Fahawiyah karena di sini yang tampak beliau penulis kitab ini cenderung tidak memasukkan amal dalam definisi iman. Dan itu sangat tampak sekali di poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu poin ke-62. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal imanu huwal iqraru fil lisani wat tasdiqu bil janani Berkata Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya iman adalah ikrar dengan lisan dan pembenaran dengan hati Nah ini termasuk yang dikritisi oleh para ulama dari kitab Akidah Tahawiyah ketika beliau mendefinisikan iman karena kurang sekali. Di sini tampak bahwa beliau tidak memasukkan amal dalam iman. Iman itu hanya mengucapkan dan meyakini, selesai. Amal tidak masuk. Pertama-tama, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tentang definisi iman menurut segi bahasa. Al-imanu lughatan. Dari segi bahasa atau etimologi adalah at-tasdiqu, percaya. Jadi dari segi bahasa iman itu adalah percaya. Adapun dari segi syariat atau istilah atau terminologi maka iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan lengkap ya Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Pembenaran dengan hati. Pengamalan dengan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman dan iman berkurang dengan ketaatan kepada asyaiton. Ketaatan kepada asyaiton maksudnya adalah maksiat. Itu definisi yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah dan itu semua berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Nanti kita bahas semuanya. Dan definisi yang beliau sebutkan di sini lebih cenderung kepada definisi iman menurut kaum Murji'ah. Murji'ah itu mereka tidak memasukkan amal dalam iman. Jadi menurut mereka itu iman adalah di hati, hati aja sudah. Hati, ucapan, hati, ucapan selesai. Amal tanpa amal tidak ada hubungannya. Karena memang beliau mengatakan definisi iman seperti ini, maka nanti konsekuensinya juga ada lagi di poin yang nomor ke 64. Itu gandengannya 62 ini. Jadi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah Para imam, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, Al-Auza'i Dan yang lainnya mengatakan definisi iman Sebagaimana yang telah disebutkan tadi Lengkap termasuk amal adalah bagian dari rukun iman Adapun yang berkeyakinan seperti ini Itu adalah imam Abu Hanifah Dan beliau imam Tahawi kita kenal Mula-mula beliau madhabnya Syafi'i Lalu kemudian pindah kepada madhab Hanafi dan juga di sini beliau masih terpengaruh oleh madhab Hanafi. Tapi yang jelas adalah as-salafus soleh semuanya berdasarkan dalil-dalil tentang definisi iman. Ya. Orang itu kalau sudah terlanjur mengeluarkan pendapat sebelum tahu dalil dan kalau dia tidak mempunyai jiwa yang besar untuk menarik pendapatnya ketika terbukti salah, maka dampaknya adalah dia selalu berusaha untuk membela pendapatnya yang salah dan mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapatnya yang salah. Yang benar itu kan kita mengumpulkan dalil dulu. Lalu setelah itu memutuskan hukum. Tastadil tumatahkum. Jangan terbalik. Memutuskan hukum dulu lalu cari dalil untuk membenarkannya tahkum pembatas tadi. Kecuali kalau orang sudah terlanjur salah lalu dia dengan besar hati mau ngaku salahnya dan narik merawat lagi, itu bagus. Itu orang yang berjiwa besar, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitulah seharusnya para tulabul ilmi dan para ulama. Kalau salah jangan sungkan-sungkan untuk ngaku salah dan narik pendapatnya dengan kembali kepada yang benar. Mereka-mereka yang terlanjur terlanjur mendefinisikan seperti ini dari kalangan madhab Hanafi karena fanatiknya kepada madhab mereka akhirnya mereka berusaha membenarkan definisi ini dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa iman adalah masuk dari bagian amal masuk dari bagian iman oleh mereka berusaha untuk dibaikkan termasuk hadis yang sahih yang berbunyi الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان Ini hadis sahih. Tidak ada khilaf di kalangan ahli hadis bahwa ini adalah hadis yang sahih. Bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya dijadikan oleh mereka sebagai hujjah dan dijelaskan panjang lebar tentang kesahihan hadis ini oleh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1769 yang berbunyi hadis ini iman itu ada 70 sekian cabang bid'un bid'un itu bisa berarti 3 sampai 9 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan, perbuatan. Dan malu adalah cabang daripada iman. Lengkapan ucapan, perbuatan dan keyakinan hati. Sudah ada sini sahih. Karena mereka sudah terlanjur memutuskan bahwa amal tidak masuk dalam iman, maka mereka berusaha untuk mencacat hadis ini. Bagaimana caranya menjatuhkan hadis ini? Itulah hawa nafsu sehingga seseorang tidak lagi sportif, tidak lagi dia itu kembali kepada yang benar. Bahkan saking parahnya orang-orang murji'ah itu sampai-sampai mengatakan iman saya dengan iman malaikat Jibril itu sama. Iman kita dengan imannya sahabat Abu Bakar itu sama. Karena mereka beranggapan yang namanya iman itu ya iman, iman itu ya satu. Iman itu ya satu. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman ya iman. Berarti itu. Wah ini jelas, jelas ini menyimpang sekali. Karena kenyataannya tidak seperti itu dan juga nanti kita bahas lebih panjang masalah ini di poin nomor ke-64. Tentang iman itu bertambah dan berkurang. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka iman mereka bertambah ayat-ayat mengenai iman bertambah di Quran banyak kalau disebutkan iman itu bertambah maka otomatis juga berkurang otomatis bisa bertambah bisa berkurang jadi seperti itu jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Poin nomor 62 ini dikritisi oleh para ulama bahwa ini adalah definisi iman menurut kaum murjiah. Namun demikian hal ini tidak membuat cacat kitab akidah Tahawiyah. Karena paling kesalahannya cuma ada satu dua poin saja yang selalu kita jelaskan ketika kita lewat di sana dan itu pun juga telah dijelaskan oleh para ulama yang mensyaratnya. Ya. Jadi yang benar adalah definisi iman itu yang saya sebutkan tadi itu itu susunannya Syekh Ahmad Al Ansori ya. Syekh Ahmad Al Ansori beliau menyusun definisi iman yang semuanya diakhiri dengan huruf nun supaya kita gampang menghafalnya. Syekh Ahmad Al Ansori mengatakan al imanu khamsu nuna. Iman itu ada lima huruf nun yaitu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taatis syaitan iman itu ada lima huruf nunnya ucapan dengan lisan pembenaran dengan hati pengamalan dengan anggota tubuh iman bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman dan iman berkurang dengan ketaatan kepada asyaitan. Itulah definisi iman yang lengkap menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga antum lihat di situ ada qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan. Apa janan itu? Janan itu hati. Kalau jinan, apa jinan itu? Jinan itu surga. Itulah bahasa Arab. Kadang beda cuman hurufnya aja, tidak beda maknanya. Kalau janan itu adalah hati. Kalau jinan itu adalah surga. Jinan. <clears throat> Kemudian mengenai ayat-ayat tentang dalil-dalil bahwa iman itu bisa bertambah juga ada di dalam surat At-Taubah 124. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana Adapun orang-orang beriman maka keimanan mereka itu bertambah. Juga ada di surat al mudathir ayat nomor 31, "Wa yazdadal amanu imana Dan bertambah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Jelas sekali. Kalau bertambah juga berarti berkurang. Apalagi juga di dalam hadis sahih diterangkan tentang iman itu ada yang lemah, ada yang kuat. Di antaranya di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, dia rubah dengan lisan. Kalau tidak mampu dia robah dengan hati dan itu adalah iman yang paling lemah. Berarti ada iman kuat, ada iman lemah. Jelas sekali. Kemudian di dalam riwayat Muslim yang lainnya, walaita waro'a zalika minal imani habbata khardal. Dan di bawah itu tidak ada lagi keimanan walaupun sekecil biji sawi. Kalau tidak ada pengingkaran dengan hati juga, Berarti tidak ada lagi keimanan dalam hatinya sekecil biji sawi pun. Minimal adalah benci dengan hati, mengingkari dengan hati, berdoa dan semisalnya. Demikian pula di dalam riwayat sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang sudah dimasukkan neraka lalu mereka dikeluarkan dari neraka karena ada imannya Akhriju minan nar man kana fi qalbihi adna adna mithqal habatin min khardal min Keluarkan dari neraka orang yang di hatinya ada ada sekecil-kecilnya iman walaupun lebih kecil daripada biji sawi. Dikeluarkan. Berarti ada iman itu yang kecil, iman yang rendah, iman yang lemah, iman yang remeh, iman yang turun, iman yang kurang, berarti juga ada iman yang lebih, iman yang bertambah. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi inilah di antara definisi iman. Dari sini ini juga penting lagi. Dari sini ini akhirnya terjadi khilaf tentang Abu Talib Abu Talib itu Islam atau tidak Karena banyak juga di antara ulama yang mengatakan Abu Thalib itu Islam, iman. Kalau orang Syiah pasti ya. Bahkan orang Syiah punya buku tebal dari terjemahkan bahasa Indonesia saya pernah lihat judulnya itu Abu Thalib Mukmin Quraisy. Bahkan juga ada kasetnya VCD ceramahnya salah seorang Syiah, judulnya itu Abu Thalib Mukmin Sejati. Kalau Syiah tidak kaget, tapi ahli sunnah banyak yang gitu bahkan mufti mufti madhab syafi'i di Mekah saat itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan dia punya kitab itu judulnya saya kurang ingat yang jelas kitab itu secara khusus ditulis untuk memastikan bahwa Abu Talib adalah orang yang beriman bukan orang kafir saya punya kitabnya cuma judulnya saya kurang ingat Syekh Zaini Ahmad Dahlan ini termasuk orang yang paling benci dengan dengan dakwah Wahabiyah dengan Wahabi. Maksudnya dengan dakwah tauhid diberi gelar-gelar macam-macam. di fitnah macam-macam yang fitnahnya itu tidak terbukti. Antum kalau kepingin tahu tentang dakwah Wahabiyah yang sebenarnya dan kepingin tahu syubhat-syubhat serta bantahan-bantahannya, ada buku yang bagus ditulis masalah ini lengkap dan memuaskan ilmiah itu judulnya adalah Islamiyah La Wahabiyah. Insya Allah terjemahannya itu hanya Islam bukan Wahabi. Itu diterbitkan oleh Pustaka Darul Falah Jakarta, ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Tebal bukunya. Puas antum baca itu. Semua syubhat tentang tuduhan kepada Wahabi dibantah secara ilmiah, ilmiah. Yang mana saya Wahabi itu nggak ada. Yang ada itu ya Islam. Cuma itu gelar-gelar saja untuk nakut-nakuti orang. Ya, jadi dari sinilah akhirnya timbul seperti itu. Abu Thalib itu Islam, Abu Thalib mukmin mukmin sejati. Justru Islamnya malah lebih sempurna dari yang lainnya. Kenapa? Karena Abu Thalib mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia itu percaya kepada Rasulullah SAW. Dia menyatakan Islam itu adalah agama yang benar. Di antara ucapan Abu Talib adalah alim alimtu anna dina Muhammadin min khairi adiyanil bariyati dinan laulal malama au hadari masabbah la ra'aitani samhan bidalika mubina. Sungguh aku telah tahu bahwa agama Muhammad adalah termasuk agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena khawatir dicela atau dicaci, pasti kamu akan melihat aku mengikuti, secara terang-terangan ajarannya Muhammad. Ini dianggap oleh mereka sudah iman. Karena menurut mereka iman adalah hati, yang penting hatinya. Murji'ah kan gitu, hati, hati dan hati. Walaupun tidak mengucapkan syahadat, tidak masalah yang penting hatinya. Abu Talib itu hebat, dia rela mengorbankan dirinya, padahal dia iman. Cuma dia sengaja tidak menampakkan imannya supaya Nabi Muhammad itu tetap terjaga keselamatannya dan yang lain-lainnya. Tapi ya tidak, ya sudahlah, nggak usah orang salah ya salah, yang benar ya benar. Lalu ahli sunnah wal jamaah Abu Talib matinya mati kafir. Ketika Rasulullah datang mengajarkan la ilaha illallah, ditalkini tidak mau. Dan Rasulullah sangat sedih hati karena paman yang bela mati-matian mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Rasulullah memintakan kepada Allah syafaat, bantuan agar supaya azabnya diringankan. Lalu oleh Allah azabnya diringankan, dia diadab kakinya jadi bakar, tapi otaknya mendidih meleleh. Itu adab yang paling ringan dan dia merasakan itu adalah adab yang paling berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan Kalau bukan karena aku, dia berada di neraka yang bawah. Satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaat adalah Abu Thalib. Dan ini pun bukan karena beliau pamannya Nabi, karena beliau membela Nabi mati-matian. Berbeda dengan Abu Lahab pamannya Nabi, tapi di neraka. Ayat Quran, "Tabat yada Abi Lahabin wa tab." Seperti itu. Jadi definisi ini penting sekali Ikhwan wa akhwat fillah Kemudian berikutnya Kita masuk poin yang ke 63 Qala al-imam at-tahawi Rahimahullah ta'ala Wa jami'u ma sahha An Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Min al-syar'i wal-bayani kulluhu haq. Semua yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syariat dan penjelasan adalah benar. Wah, ini ucapan beliau sangat indah. Jadi ini jelas sekali ya. Semua yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, itu adalah benar dan harus diamalkan. Tujuan daripada pembahasan ini adalah untuk membantah mereka-mereka yang membeda-bedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir. Pokoknya yang benar itu menurut ahli sunnah wal jamaah selama sahih ahad mutawatir sama saja diamalkan. Diamalkan dan itu hujjah dalam akidah, dalam amalia atau dalam apapun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 7. "Wa ma atakumur rasulu fakudu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepadamu, maka kamu ambil. Ajarannya Rasulullah, kamu amalkan, kamu kerjakan. Tidak usah dibeda-bedakan. Mutawatir, iya. Ahad, tidak. Mutawatir, definisinya, kalau kita lihat di kitab-kitab mustalah hadis, Mutawatir itu adalah ma rawahu adadun katsir tuhilul ada tawafuhum 'alal kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi ya, diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka itu bersepakat untuk berbohong. Diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka itu sepakat untuk bohong. Berapa banyak perawi itu? Ada yang mengatakan 10. Diriwayatkan oleh 10 orang, sama hadisnya dari tempat yang berbeda-beda orang itu yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong, mutawatir baru diterima. Kalau ahad yang dibawa itu diriwayatkan oleh satu orang, ya dua orang, pokoknya dibawanya mutawatir. Nah, yang benar adalah sama saja, mutawatir ahad yang penting sahih diterima hujah tidak dibeda-bedakan. Karena kalau kita hanya memakai yang mutawatir saja, Islam ini bubar. Islam ini bubar. Karena hadis mutawatir itu sedikit bisa dihitung dengan jari. Di antara hadis yang mutawatir itu diungkapkan dalam sebuah syair ya. Mimma tawataro hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Ya. Di antara hadis mutawatir itu adalah hadis tentang bangun masjid. Man bana lillahi baitan Allahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun rumah untuk Allah di dunia, maka Allah membangunkan untuk dia rumah di surga. Ini hadis mutawatir. Kemudian di antara hadis mutawatir pula adalah hadis tentang rukyah memandang Allah hari kiamat nanti. Sudah kita bahas itu ya. Kemudian juga tentang syafaat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama syafaat uzma di hari kiamat. Kemudian hadis-hadis tentang haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis tentang mengusap sepatu kuf Ya, itu mutawatir. Jadi sedikit sekali mutawatir itu. Kebanyakan akidah-akidah kita hadisnya adalah hadis ahad tapi itu dipakai karena banyak kelompok-kelompok yang mereka selalu membuat keraguan-keraguan ada kelompok-kelompok yang mengatakan kami tidak mau dengan hadis secara mutlak mutawatir tidak mau ahad tidak mau kami hanya mau dengan Quran saja yang kemudian mereka dikenal dengan kelompok ingkar sunnah bantah ingkar sunnah ini paling gampang Membantah ingkar sunnah ini paling gampang. Bagaimana cara bantahnya? Kalau kata orang Jawa seperti mecok kutir. Mecok kutir, tahu kutir kan? Akar-akar ya. Ada kapak dipecok. Ya. Kutir segini kan aja hancur ya. Apalagi dipecok tambah hancur. Cara bantah mereka itu gampang. Anda sholat subuh apa tidak? Ya. Anda sholat zuhur? Iya. Anda salat asar? Iya. Anda salat maghrib? Iya. Anda salat isya? Iya. Anda cari di Quran apa ada apa ada? Ada apa enggak di Quran? Tidak ada. Duhur dua rakaat, asar, duhur apa subuh dua rakaat, duhur asar isya empat rakaat, maghrib tiga rakaat. Mana di Quran ada apa enggak? Nah terus bagaimana? Tidak bisa jawab dia. Bubar mazhabnya. Selesai. Itu kan ada di hadis. yang sudah selesai. Berarti kan berjalan dengan hadis. Subhanallah ya. Kelompok-kelompok sesat membantahnya gampang. Kalau kita tahu kuncinya, semua syubhat yang diutarakan oleh mereka, semua dalil yang dipergunakan oleh mereka untuk memukul ahli sunnah, itu bisa dibalik untuk memukul mereka sendiri. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tidak ada satu dalil pun yang dibawa oleh ahlul bid'ah, ahlul balal untuk menghujat ahlus sunnah, melainkan dalil itu bisa dibalik untuk menjadi hujatan atas mereka sendiri. Tapi butuh butuh kelihayan. Itu yang pertama, menolak sunnah secara total, ingkar sunnah. Dan ini berbahaya. Rasulullah SAW telah memberitahukan jauh-jauh hari akan munculnya orang-orang model seperti mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan juga Abu Dawud melalui jalan sahabat Al-Mikdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Quran dan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran maksudnya adalah As-Sunnah Quran dan Sunnah itu satu sama Alkitab was Sunnah Kemudian beliau mengatakan nanti akan ada kelompok yang dia itu sambil duduk bersantai-santai dia mengatakan alaikum bil Quran wa ma wajadtum fihi min halal fa ahillu wa ma wajadtum fihi min haram fa harrimu. Hendaklah kamu berpegang kepada Quran saja. Yang dihalalkan Quran kamu halalkan, yang diharamkan kamu haramkan. Quran saja, tidak pakai hadis. Ini kata Rasul terjadi. Makanya Rasulullah bilang bahwa hadis sama dengan Quran. Itu kelompok yang pertama, kelompok yang paling gampang bantahnya. Dan sekarang ini banyak ya orang-orang ikuti kelompok-kelompok seperti itu. Karena kebanyakan orang sekarang ini bingung, bingung, sumpah kacau banyak problem. Akhirnya kebanyakan mereka mencari mana yang enak pokoknya, yang memuaskan saya. Dan biasanya mereka sudah bosan dengan ajaran yang ini-ini aja, mereka maunya yang baru. Baru itu enak, kullu jadidin lazid. Semua yang baru itu lezat, enak. Ya kalau benar, kalau nggak benar. Padahal dalam masalah ajaran ini kebenaran, masalah sunnah, masalah syariat, justru yang lezat itu malah yang kuno. Para salafus soleh mengatakan Ali bil atiq, Ali bil atiq. Hendaklah kamu berpegang kepada ajaran-ajaran yang kuno, ajaran yang kuno, ajaran yang Muhammad dan sahabatnya, bukan yang baru. Kemudian ada lagi kelompok yang mengatakan, yuk khadaminas sunnah al mutawatir fakot. Kami tidak nolak hadis, kami terima hadis, tapi yang mutawatir saja. Wah ini, ini adalah neo mu'tazilah dan semuanya adalah tersesat. Karena kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, berita satu orang yang penting bisa dipercaya, maka itu dipakai. Contohnya banyak seperti ketika rukyatul hilal, melihat hilal, ya bulan. Ketika itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya melihat bulan sendirian." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia untuk puasa. Ini khabarnya apa? Ahad sendirian. Demikian pula datang seorang A'rabi, seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah melihat bulan." Lalu Rasulullah bertanya, "Atasyhad an la ilaha illallah, atasyhad anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu Islam? Kamu telah mengucapkan dua kalimat syahadat? Qala na'am. Ya ya Rasulullah. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bisiyam. Lalu Rasulullah memerintahkan semuanya untuk mengamalkan persaksian satu orang ini khobar ahad dari seorang ini untuk puasa semuanya. Ya, itu riwayatnya At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Uzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Demikian pula Rasulullah SAW ketika mengirimkan utusan-utusan ke negeri Yaman yang diutus siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kan satu orang kan bagi orang Yaman, hadis yang dibawa oleh sahabat Mu'ad adalah hadis Ahad. Tidak ada mereka mengatakan, oh, ini kamu cuma satu kami tidak mau. Harus sepuluh dulu. Kalau tidak sepuluh tidak mau. Tidak ada. Dan sebenarnya lucu. Mereka-mereka yang nolak hadis Ahad itu lucu. Apa di antara kelucuannya? Di antara kelucuannya, kalau dari Rasulullah ahad tidak mau. Tapi kalau ucapannya orang barat, pola pulang, pola pulang, pola pulang, ahad semuanya itu, tapi diterima. Aneh nggak? Ya. Kemudian juga kalau dia menolak hadis ahad, maka kita bilang saya juga menolak kamu karena kamu juga ahad. Ya kan? Begitu. Jadi kalau mereka itu menolak hadis ahad, otomatis mereka itu akan bubar. Tanyakan kepada mereka banyak masalah syariat, banyak masalah akidah yang sumbernya adalah hadis ahad. Kalau memang dia hanya mau hadis ahad saja Islam ini bubar, nggak ada Islam. Termasuk masalah fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur dan yang lain-lainnya, akidah-akidah. Semuanya kebanyakan hadis ahad. Kalau nggak diamalkan bubar. Jadi begitu. Jadi yang benar ahlu sunnah wal jamaah selama hadis itu adalah hadis yang sahih dan itu juga masih belum dimansuh tidak dihapus hukumnya masih diamalkan maka itu tetap diamalkan dan itu adalah hujjah dalam hal ilmiah atau amaliyah dalam hal akidah atau dalam hal ibadah atau dalam hal amalan atau apapun Orang yang membeda-bedakan antara ahad dengan mutawatir Mutawatir dipakai, ahad tidak maka ini adalah pembagian yang bid'ah dan ini merupakan syubhat orang-orang ahli filsafat yang masuk ke dalam Islam. Dan ini jelas-jelas mukhalif, menyelisihi ajarannya salafus saleh, menyelisihi ajarannya para imam yang beristihad dalam hal ini. Syekh Albani itu punya buku yang cukup bagus ya, bahas tentang masalah hadis ahad dan mutawatir yaitu bukunya berjudul Wujubul Akhdi bi Haditsil Ahad fil Aqidah warad ala syubahil mukhalifin. Wajib mengambil hadis ahad dalam akidah dan bantahan atas syubhat-syubhat orang-orang yang menyalahi dalam masalah ini. Itu ada kitabnya jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah inti daripada poin nomor 63 yang penting dalil itu adalah sahih maka diamalkan tanpa membedakan apakah dia ahad atau mutawatir. Itu kalau kita kepingin lama ajarannya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang terakhir masih ada hubungannya poin ke 64 Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa wat tafadhul bainahum bil khasyyati wat tuqa Berkata Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya keimanan adalah satu dan ahlul iman pada dasarnya adalah sama Keutamaan di antara mereka terletak pada khasyah. Takut pada takwa, pada penyelisihan mereka terhadap hawa nafsu dan komitmen mereka terhadap perkara yang paling utama. Ini juga yang perlu dikritisi. Karena ini poin 64 adalah konsekuensi daripada poin nomor 63. Intinya beliau tidak memasukkan amal dalam iman. Iman itu di dalam hati. Maka dari itu beliau mengatakan yang namanya iman itu ya sama. Iman semuanya sama, asalnya sama. Asalnya iman kita dengan imannya Abu Bakar sama, dengan imannya malaikat Jibril sama. Iman asalnya sama. Yang menjadikan beda itu adalah masalah hatinya, khasiatnya, takwanya, menyelidiki hawa nafsu, atau juga komitmen terhadap perkara-perkara yang utama. Jadi ini juga yang dikritisi ikhwan wa akhwati la rahimakumullah sebagaimana yang lalu telah kita bahas bahwa iman itu definisinya adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh, iman bisa bertambah dengan taat kepada Allah dan iman bisa berkurang dengan maksiat kepada Allah atau taat kepada setan. Jadi amalan termasuk bagian daripada keimanan. Di antara dalil bahwa amal itu bisa membeda-bedakan iman seseorang, amal ya. Kalau beliau cenderungnya akan masalah hati. Khosyah, khosyah itu takut. Ada khosyah, ada khauf. Apa bedanya khosyah dengan khauf? Kalau bahasa Indonesia sama-sama artinya adalah takut. Kalau bahasa Arab itu ada bedanya. Kalau khosyah itu adalah orang yang takut kepada Allah karena ilmunya dia tentang Allah. Khosyah itu takut yang timbul daripada ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama orang-orang berilmu. Jadi karena dia kenal Allah, tahu Allah, maka dia takut. Contohnya seperti kita kenal dengan si fulan. Si fulan ini orang baik, si fulan ini orang yang disegani, si fulan ini orang yang segala-galanya. Sehingga kita takut kepada dia, bukan takut apa tapi takut karena kenal dia, sungkan, tidak enak. Karena gara kita kenal dia. Kalau kau itu lebih cenderung takut karena memang menakutkan. Takut karena Allah punya neraka, takut karena Allah punya murka, takut karena tidak khawatir nggak dimasukkan ke dalam surga. Seperti kita takut kepada macan, lari, seperti itu. <clears throat> Dan dalil yang menunjukkan bahwa amal juga menjadikan iman seorang itu berbeda-beda itu ada di surat Fatir ayat nomor 32. Jelas sekali ya. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, diberikan kitab, diberikan ajaran. Lalu manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, zalimun li nafsihi, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan Walaupun mereka tetap tidak syirik berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, muktasid, orang yang pertengahan. Pertengahan mereka ini hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja, sementara yang sunnah-sunnah ditinggalkan dan yang makruh-makruh masih dikerjakan. Ini pertengahan. Yang paling tinggi adalah yang ketiga, sabiqum bil khairati bi idznillah. Mereka yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Inilah orang yang paling baik. Di sini kita lihat yang membuat mereka beda apanya? Apa? Amal, bukan hanya hati tapi amal. Ini amalnya lebih, tingkatannya lebih tinggi. Ini amalnya kurang, tingkatannya di bawah. Jadi orang juga bisa beda gara-gara amalnya. Ini penting ya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, terutama zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini memang ada unsur kesengajaan menyebarkan ajaran Murji'ah. Karena apa? Karena dianggap ajaran Murji'ah ini ajaran yang penuh toleran. Cocok untuk era milenium. Karena penuh toleran. Ya, seperti itu. Yang penting eling. Eling aja masuk surga. Karena mereka berpendapat iman di dalam hati. Mau sholat, tidak sholat, tidak apa-apa. Yang penting eling kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang penting Anda telah bisa telah bisa menangkap pesan moralnya sholat. Tidak sholat tidak apa-apa. Anda tinggalkan perbuatan keji, Anda tinggalkan perbuatan mungkar, berarti Anda sudah sama dengan orang sholat. Buat apa sholat kalau masih keji dan mungkar? Lebih baik tidak sholat tapi meninggalkan keji dan mungkar. Itulah pesan tertinggi daripada sholat. Betul kan? Nah, itu kalau udah ngaji ya kena tuh. Jadi begitu. Jadi yang benar yang membuat orang beda itu bukan hanya ah, bukan hanya hatinya saja tapi juga amalnya. Ahli sunnah lengkap hati dan amal masuk dalam bagian iman bahkan juga ucapan. Ya, saya kira cukup itu aja. Insyaallah berikutnya nanti kita melanjutkan poin ke-65 dan poin-poin setelahnya itu juga masih pembahasan masalah iman-iman dan iman agak ya masalah iman-iman ini. Kemudian setelah itu baru di poin ke-69 akidah kita menyikapi orang-orang yang berdosa atau para pemimpin dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ini sudah ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah Ahabbakalladhi ahbabtani fi Maaf sebelumnya karena pertanyaan menyimpang Ustaz saya pernah baca dan mendengar Katanya Sodako juga bisa menyembuhkan sakit Asal diniatkan Pertanyaan saya Bolehkah Sodako dengan tujuan tersebut Menggunakan uang utang karena uang sendiri sudah habis untuk berobat. Ya. Memang benar ya, sodako bisa menyembuhkan penyakit itu hadisnya sahih. Dawu maradakum bis sodako. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sodako. Memang benar sodako bisa menyembuhkan penyakit. Maka dari itu Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, dokter yang pintar dan ahli itu pengobatannya harus lengkap Jangan hanya pengobatan medis saja. Jangan hanya diperiksa saja dan dikasih obat dan tamuan saja. Tapi juga dinasehati pasiennya. Kamu kerjakan perintah Allah, kamu tinggalkan larangan Allah dan kamu juga sodako. Sehingga hasil yang dicapai itu lebih lebih banyak, lebih berfaedah dan insya Allah lebih mendekati kesembuhan. Jadi memang benar. Hanya saja kalau uangnya utang ya jangan sodakoh itu kan kita mempunyai kelebihan lalu disodakohkan. Kalau utang jangan, jangan ya. Kalau utang jangan, tidak boleh. Utang untuk sodakoh itu tidak boleh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Anda punya keinginan kuat untuk sodakoh tapi tidak punya uang, Allah telah menilai Anda untuk sodakoh. Jadi inilah sodakoh itu. Yang dimaksud sodakoh di sini adalah sodakoh materi. Kalau nggak punya materi, ya sodakoh yang lainnya. Subhanallah sodakoh Alhamdulillah sadaqah. La ilaha illallah sadaqah. Allahu akbar sadaqah. Amar ma'ruf sadaqah. Nahi mungkar sadaqah. Bantu orang sadaqah. Kemudian juga senyum di hadapan orang adalah sadaqah. Yang banyak senyum antum. Sadaqah kan itu. Tabassumu ka fi wajib akhika sadaqah. Jadi begitu. Kemudian juga <clears throat> jangan lupa kalau seandainya berobat sudah uangnya habis ya, mestinya nggak perlu berobat sampai uangnya habis itu. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin tentang seseorang yang dia itu terkena penyakit yang diharuskan dia selalu mencuci darah. Seperti leukemia ya. Dan semisalnya, cuci darah terus. Sampai uangnya habis, bagaimana sih? Apakah orang seperti ini wajib berobat ya? Kata beliau tidak wajib berobat itu. Bisa saja dia mencari cara pengobatan yang lainnya kan tidak sampai menghabiskan uang. Yang menyembuhkan itu siapa sih? Yang menyembuhkan Allah. Kita hanya berusaha. Dokter kepinter apapun, obat sehebat apapun, kalau belum sembuh ya tidak sembuh. Dokter yang biasa obat yang murah kalau sembuh ya sembuh. Jadi nggak usah berobat tapi uangnya habis, nggak usah, percuma. Apalagi sampai utang-utang, tidak usah. Sudah tawakal aja kepada Allah. Hmm. Pakai pengobatan-pengobatan biasa, pakai apa namanya? Eh, asal madu, intan hitam, ya trukiah, syariah gitu. Kalau sembuh ya sembuh, mati ya mati. Gitu aja. Kalau sampai uangnya habis ngutang utang jangan. Kasihan. Yang hidup kasihan nanti. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Ustaz bagaimana hukumnya bertetangga dengan dukun? Katakan sama dengan status kita adalah pendatang. Bertetangga dengan dukun kan tidak disengaja kan? Iya kan kita pendatang, kita ngontrak rumah atau beli rumah, tetangganya adalah dukun. Ya tidak apa-apa, tidak salah. Hanya kita harus mengingkari dukun itu. Minimal mengingkari dengan hati, didoakan. Atau juga kalau kita bisa datang ke rumahnya dia, nasihati, disadarkan ya Masya Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan membangun masjid Sekarang ini banyak kita temukan peminta sumbangan dengan berdalih untuk membangun masjid bagaimana hukumnya Padahal sudah banyak masjid yang berdiri Membangun masjid itu dianjurkan ya Hanya saja tidak usah minta-minta di jalan-jalan Bikin malu itu Membuat orang malu Antum kalau dari Malang ke Bondowoso itu banyak berhentinya nanti di jalan. Karena di jalur jalur apa itu Pantura. Pantura ya. Banyak orang bangun masjid. Ya malu-maluin di situ apalagi yang diminta mungkin juga orang Islam, mungkin orang kafir ya, enggak tahu. Bangun masjid monggo silakan, tapi nggak usah dengan cara seperti itu. Apalagi bangunnya mewah-mewah. Masjid nggak usah mewah-mewahan, yang penting berdiri, yang penting dihiasi dengan keimanan, dimewahkan dengan tilawatul Quran. Seperti itu. itu pun kalau memang uangnya dibuat untuk bangun masjid. Bagaimana kalau uangnya dibuat kerja? Sudah jadi masjidnya, tapi tetap apa namanya? celengannya jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tadi dikatakan bagaimanapun hadis itu ahad atau mutawatir kalau soheh boleh diambil. Bagaimana mengetahui hadis itu soheh? Ya. Cara mengetahuinya belajar, belajar ya, belajar. <clears throat> hadis soheh itu ada kriterianya. Kriteria hadis soheh itu ada lima. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al Baikuni dalam Mandumah al baikuniyah Beliau mengatakan tentang hadis, definisi hadis ya. Awalu hasahih wa mat wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la qas sahih ishtaharat dan seterusnya. Jadi hadis sahih itu ya, awwaluha Sahih, wa huwa mattafal. Kisnaduhu. Syarat yang pertama adalah ittisalu sanad. Sanadnya bersambung. <clears throat> bersambung secara pasti ya dari bulan. Diriwayatkan dari bulan, diriwayatkan dari bulan, diriwayatkan dari bulan, diriwayatkan dari bulan sampai sahabat, sampai nabi. Sanadnya bersambung. Sebagaimana Imam Bukhari dan yang lainnya. Qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan atau amba'ana fulan. Jadi sanatnya bersambung, mata rantai perawinya bersambung sampai Nabi. Dan ini di antara kelebihan umat Islam punya sanat sampai ke Nabi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Walam yushadza ini susunannya Imam Baikuni ya dalam mantumahnya. Walam yushadza hadisnya itu tidak syad, tidak syad syad itu adalah mukhalafatut tiqah liman huwa awsaq minhu. Riwayat yang kuat tapi menyalahi riwayat yang lebih kuat dan lebih sahih. <coughs> itu hadis sahih ya. Contohnya itu seperti hadis tentang <coughs> ketika orang wudhu itu ada hadis menyebutkan bahwasanya usap kepala dulu, selesai ngambil air lagi lalu usap telinga. Soheh ini. Tapi ada yang lebih soheh yang menyatakan bahwa pusat kepala itu gandengannya telinga, langsung dari depan ke belakang, belakang ke depan, langsung telinganya. Wah, ini yang dipakai. Yang tadi itu dianggap hadis yang syad. Yang ini atau dianggap sebagai hadis rumah put Yang dipakai lebih kuat. Walam yu'al, tidak ada ilahnya, tidak ada penyakitnya. Ya ada penyakitnya ya, ada penyakit-penyakit hadis macam-macam. Mungkin hadis itu menyalahi kaidah-kaidah syariat, menyimpang dari kaidah syariat dan semisalnya. Jadi nggak ada penyakitnya. <coughs> Yarwihi adlun dobitun an mitlihi. Ya. Perawinya semua aja, semuanya itu adil dan dobit udul dobitun Adil dan dobit adil dikenal sebagai orang-orang yang baik yang tidak tercemar namanya dan orang yang dobit dobit itu yang kuat hafalannya dan catatannya juga rapi tersimpan rapi hafalannya kuat catatannya juga tersimpan rapi itu mulai dari awal sampai puncak sanatnya seperti semuanya yarwihi adlun dobitun anmitlihi muqtamadun fi dobtihi manaklihi. <coughs> Jadi yang keempat tadi itu adil ya, yang kelima dobit. Yang keempat tadi adil. Adil itu artinya orangnya itu orang yang dikenal sebagai orang baik, bukan orang yang tercemar, bukan orang yang buruk. Dan definisi adil ini masing-masing negara berbeda-beda. Jadi ahli hadis itu benar-benar di apa namanya? Benar-benar dia itu di diteropong Misalnya ada ahli hadis pernah membohongi ayam. Tidak diterima riwayatnya. Dia panggil ayam, ya, kir kir kir kir kir. Ya, ayamnya datang. Ternyata nggak ada makanannya. Wah, nggak diterima ini. Ini berarti nggak adil. Jatuh akhir kadirinya dia dalam periwayatan ilmu hadis. Jadi adil begitu. Atau misalnya dia makan sambil jalan. Wah, ahli hadis nggak selainnya seperti ini. Itu nggak adil. Jadi harus orangnya orang-orang yang memang benar-benar dikenal sebagai orang yang menjaga. Kemudian dobit, yang kelima dobit. Dobit itu yaitu ya, hafalannya kuat dan catatannya juga rapi, bukunya rapi tersimpan. Yaswihi adlun dobitun an mitlihi muqtamadun fi dobtihi wa naqlihi. Ya. Bisa dipercaya. Dia nerima, dia ketika mengeluarkan hati-hati. Ya seperti itu. Jadi intinya adalah belajar. Ilmu itu harus dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Saya mau tanya, bagaimana membantah orang yang mengatakan saya mengimani hadis ahad tapi tidak 100%? Karena kebenaran hadis ahad adalah kebenaran bersifat don, tidak 100%. Jazakumullah khairan. Ya, wa iyyakum ya. Berapa persen kira-kira yang untuk imani? Berapa persen yang diimani? Kan tidak 100 persenan? Berapa persen? <coughs> Sama saja ya. Tidak imani gitu aja langsung. Jangan pakai saya iman tapi tidak seratus persen. Itu bahasa diplomatik gitu. Bukan bahasanya orang-orang beragama. Iman atau enggak gitu aja. Saya iman atau enggak 100%, sudah enggak usah pakai bahasa gitu. Jadi tidak ada ya. <clears throat> Sudahlah, apakah masih kurang contoh dari salafus soleh tadi itu? Apakah Rasulullah menegur orang Badui? Wah, yang Anda bawa ini beritanya ini masih belum memberi keyakinan. La yufidul yakin. Lada yufidul dunia. Tidak ada, diterima. Berita yang penting bila dipercaya, bukan bohong. Jadi tidak ada istilah hadis hadis mutawatir itu yufidu al yakin, memberikan keyakinan. Kalau hadis rahat yufidu don, hanya memberikan persangkaan, praduga. Ya itu sama saja dengan menolak secara halus. Cuma cara andanya agak halus. Jadi tidak ada ya. Diterima saja 100%. Tidak ada kurang dari 100%. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya silakan. Jadi paling enak itu adalah ajarannya salafu soleh. Salafu soleh ahli sunnah ini gampang. Ini ajaran yang bisa diamalkan oleh siapapun, orang pinter, orang biasa, orang terpelajar, anak jalanan, semuanya bisa paham. Ajaran-ajaran yang lain itu terbatas kalangan tertentu saja, tidak semua orang bisa. Padahal agama untuk semua kalangan bukan seperti itu. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Wallahu alam. Mari kita tetap dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا مأحيتنا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin